بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوع والمنوم والرزوق صلاح الجسد والروح متوبة النسوء واهدي قلوبنا حق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصاحه وداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد تariyatin humzimatullah الله tabarakatuh. Sungguh Allah sungguh سبحان Allah itu melebihi jaminan Allah. selepas ini daripada mereka apa kata Allah yang maha eh, penuh ya, keberkahannya dan maha tinggi. Wabun ma'adzakirin Man ihtajara ta'aman ala umati al-dahina yawman wa tasaddada Bihi lakjuhu balmi Siapa orang yang menimbun di rumah sakit Makanan atas umatmu ke dengan 40 hari. Lalu dia bersedekah dengan makanan itu. Lam yuhbar minhu. Baik terima. Ya. Demi pun makanan 40 hari. Tujuannya supaya orang jadi susah. Lalu dia bersedekah dengan makanan itu. Tidak diterima. Sedekahnya itu tidak diterima. Jadi jangan pakai ditahan dengan makanan 40 hari. Nanti susah. وتغني بئس العدل بئس العبد المحتج إن أرخص الله الأسعار حزنا وإن أغلاها فرحا Seburuk-buruk hamba yang menimbun keadaannya yaitu kalau Allah ngurangi itu barang mah Jadi pun barangnya tujuan supaya baik. Enggak saja murah. Malah murah. Sedih ya? Tapi kalau lagi tinggi, gimana? Berarti ketika orang lain susah, karena belinya dengan mahal dijual, gila tuh orang susah. Jadi termasuk orang yang melihat orang lain susah dihina. itu termasuk orang yang hatinya Kalau iya. kemudian Kalbunyan juga dulu atau kalau kal jahat al mu'min kalau Kal mu'min iya. kal jahat Orang mu'min dengan orang lain seperti satu tubuh. Yang satu sakit, yang satu ikut sakit. Iya kaki kita diban paru semuanya sakit ya. ya kaki kita diban lenteng jempol aduh kaki apa yang kaki jempolnya aja semuanya mate keluar air mate pala pusing dada terderang badan badan udah kayak kaki diban gue satu truk truk Muyang Kalau dua lembar ya, tidak. Kan, satu lembar seribu dolar, bilang gitu lah. Itu satu truk. Kita kayak jangan minta banyak banyak. Yang ringan tapi ber berkualitas gitu. <laughs> Yang ringan tapi berkualitas Kualitasnya tuh, gitu. والحاكم من دخل في شيء عن المسلمين يغلى عليهم كان حقا على الله أن يقذفه في جهنم رأسه أسفله Hakim mengatakan ada orang yang memasukkan pada sesuatu ya dengan akalnya dia dengan apa aja darah dia ya namanya bisnis birokrasi pasar ini wah kita aku barang timbul tujuan supaya mahal jadi cek orang bukan timbul aja apa aja deh Ada baru aja dia membuat satu siasat jadi pokoknya barang jadi tinggi orang lain jadi susah sama ini pemain ya orang-orang Cina suka bikin mahal harga gitu nah ini kalau di Islam kan itu diancam Allah. Dia mau ambil diancam di kalau kafir. untuk saya kafir itu kalau kafirnya. Dia mudah ini tujuannya membuat mahar, Maka kata Nabi SAW, dan hadan ala Allah ala hak Allah Subhanahu wa taala memasukkan, melemparkan dia ke dalam neraka. Tidak. Alian di bau. Orang selalu asalau kepala duluan, kepala. Kepala yang di bawah. Kepala dari manusia. Kepala duluan di dalam bin jahat. Wal asba'ani inna ta'aman lagi Ada rabil nanti Ada makanan satu saat nah, di pintu masjid di apa tuh taruh makanan. فقال لعمر وخرج عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يومئذ dan Sayyidina Umar ketika itu dia menjadi khalifah. Dia, Imam Hasan ahli depan maka lalu Sayyidina Umar berkata, mana ada soal? ini makanan apa nih? Ini makanan apa nih? Makanan dari mana? Lalu ada jawab kalau dunia duniba lain alaina Itu makanan baru dibawa Ada yang tahu ini Ada yang bawa kepada kami Fakala lahu Ba'dul lahamu Kemudian ada juga sebagian yang ngomong Supaya tahu kan Sebagian jamaah yang tahu ngomong يا أمير المؤمنين ضربت بقى وضحت kira Ya Amir al-Mu'minin ya, semua makanan pernah ditimbun. Ya. Ini makanan pernah nah, keluar sekarang. Wala wa man ihtadaru Sayyidina Umar berkata, siapa timbun? Makanya nanti itu ambil makanan lalu sedekah kan, kan terima kan sedekah. Siapa yang menimbul? Lalu dijawab, ولا جماعة اعتذره فروخ وفلان مولى عمر بن الخطاب yang ikut si Faruh sama orang sama Bulan Bulan ini Bulan bekas budaknya Sayyidina Umar bin Khattab jadi Umar punya budak dibebasin ya dalam kandang makanan itu yang ikut berdua Faruh sama Maula Maula Umar Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Fa'arsala fa'arsala ilaihima. Lalu Sayyidina Umar ngirim-ngirim salam. Utus itu orang yang berdua suruh datang. Fa'atayatu lalu keduanya. Hah? Apa? Iya. Ya Pak Ataya mungkin. Mm-hmm. Pak Ataya lalu keduanya datang mendatangi Sina Umar. Si Farun dengan Maulana. Wabah Sina Umar berkata, Ma'amalakum amalakuma tiga itu ta'amal muslimin. Apa yang membawa kamu berdua timbun negara? Ini makanan buat orang Islam. Bikin susah orang Islam. Bagaimana mereka jawab ya amal ya al muslimin mukminin nashkari bi amwalina wa nadi'u yang minum kami beli dengan harta kami ini barang ya, wa nabi'u nanti kami menjual. tapi timbul dulu biar mahal maka maaf maka berkata Sayyidina Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ihtabara 'ala al-muslimina ta'amahum daraballahu bil wal iflas kata Sayyidina Umar saya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa orang yang menimbun ya, barang makanan atas orang Islam maka Allah akan timpakan kepada orang itu penyakit kusta oh. ya, judan bangkrut, bakur ya, bakur maka lain dari lalu sekonyong-konyong sekitar itu juga nah, mau berjalan ya, si kalau berkaitan Ya يا أمير المؤمنين فإني أعاهد الله وأعاهدك على ألا أعود ثالث عام أبدا Kata separuh yang Allah memilih, saya janji kepada Allah. Dan saya janji kepada kamu untuk tidak mulai timbun ini lagi, timbun makan. Jadi separuh langsung obat. Langsung minta maaf, berjanji kepada Allah. Berjanji kepada semua tak kalah ini. Fata'awala ila ila bagi ila bagi Misra. Lalu si Faruk itu berangkat Mesir. Ya. Dia Jadi semua dulu nggak pernah timbul lagi. Wa amma maula Umar adapun budak itu Bagara menjawab al dari amwalna, wana, wana na Tetap dia nggak janji. Ya, ah, kami tetap saya mah tetap mau beli jual. Beli dua nggak ada kata-kata mau jadi mau dua jadi si maulanya Pada anak Abu Yahya ahadu rawi annahu ra'a maula Umar manduman masduha. Ya. Lalu menyangka Abu Yahya adalah seorang riwayat ini hadis yang hadis ini yang seorang yang timbul itu dia bakal mendapatkan penyakit kusta dan kambuh dia melihat Ketemu sama Maula, budaknya Zainal Umar dalam keadaan penyakit kusta. Palanya pecah-pecah. Langsung ketika itu juga yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancaman dari lalu bisa pergi Rasulullah Yang bersaksi yang melihat Abu Yahya al anbari وأخرج أحمد والترمذي عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج بين الوالدة وولدها فرج الله بينه وبين أحبته يوم القيامة Ya orang yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah pisahkan dia juga ya antara dia dan kekasihnya, ya kecintaannya di hari kiamat. Tak boleh pisahin anak memang di alus itu, Karena di Garut itu cari mak soin kecuali rezeki dengan tujuan kan saya seperti eh, ini mau ngerawat ya karena ada rezeki ya, itu masih boleh tapi kalau semata-mata pisau itu itu nggak boleh haram Nanti Allah bakal pisahkan ini orang tua ini, ya yang pisahkan itu di hari kiamat dengan kekasih. Mana suami yang gak temen ibu anak karena latar susu dibuang anak. Eh, ayo lah. Oh, begitu. Misalnya anak beda. ada yang baru, ada yang baru. Mak, sukses-sukses mak dulu gitu, nih. Gak mau nih misalnya tapi kadang-kadang atau nyolong ini bayi solo, colong sakit nah itu yang nyolong itu sama dengan dia nyolong Saat bisa ini nanti dia bakal bisa Dia yang dengan sakit dia bakal kasih istrinya anaknya bisa وابن ماجه لعن الله من فرج بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخته sama Allah melaknat orang yang memisahkan antara anak dan ibunya, eh antara ibu dan anaknya, dan antara saudara saudaranya, dari laki dan dari perempuan. Karena Makanya kita bersyukur kepada Allah bersatu, bisa darah biar kata gimana kan masih ada perasaan ya, yang, yang namanya darah itu kan, darah biar gimana ada rasa ya yang nggak bisa kita rasakan ya. e, ketika kita berhadapan dengan orang yang berdarah pasti ya getaran-getaran itu ya Tam tambihan peringatan أحدهما أن الاحتجار المحرم أن الاحتجار محرم هو أن يمسك ما اشتراه في الغلاء للرخصة من الأبوات ولو تمر ذليبا بقصد بقصد أن يبيع بأغلى مما اشتراه عند اشتداد حاجة إليه dan pertama peringatan bahwasanya menimbun yang haram yaitu seseorang menahan apa yang dia supaya menjadi mahal tidak jadi murah daripada makanan walaupun hanya forma atau e, kismis atau apa anggur dengan tujuan dijual suara atau lebih mahal dari diri. Jadi tujuan apa itu. Indah tidak hajat ketika ada sangat butuh. Ya kan begitu kan kebanyakan Berat hilang dari pasaran. Usai dorong lagi kerak kerak ah nah, Ini yang disebut ihtikar yang haram. Ya. Minyak hilang dari pasaran. Hmm. Mahal. Jika orang itu nggak ada keluarin, kan jadi mahal pun. Nah, ini haram. Ya. Tapi kalau tujuannya jadi bagi kita ini mulai, nggak apa-apa. Ya. mahal harus nih. Ntar sudah mulai baru jual. Sian orang pada beli mahalan. Tujuannya supaya murah. Apaan yang gitu ya? Es batu ya. Es batu kan. Itu tujuannya. Tapi kalau ngimpun sesuatu yang tidak menjadi ya, itu nggak apa-apa. Ketimbun emas, misalnya nggak rusak batu, makanan. Ini makanannya manusia punya. Ketimbun emas, ya. Kalau timbul mak keco, tak mati kalau timbul. Ah, jadi yang mengirim makanan termasuk kebutuhan itu ya, daripada makanan dan yang mendukung makanan ya. kopi, gula, buah ranggang, gantung, beras, apa aja bahan pokok, bahan kalau baju rapi. Ini model 40 tahun rugi gitu. dia. Bisa, bisa kemakan raya. Ya, jadi urusan timur orang nyari baju air timur mungkin nggak nyari, cari yang lain buat. Tapi makan menjadi masalah. Bisa berapa orang? وألحق الغزاني بالقول كل ما يعين عليه كاللحان والكوي Kalau Imam Ghazali menyamakan dengan makanan semua sesuatu apa saja yang membantu ya yang yu'inu alaih tujuannya ya good good itu kan memang makanan yang bisa jadi tenaga itu good maknanya ya maknanya makanan yang bisa menghasilkan tenaga, energi. Ya, apa aja? Seperti lahap, daging, ya, daging. Waktu hari makan daging makruh. Dimakan daging, waktu hari dimakan. Tapi suruh, waktu hari makan daging betul stok. Waktu itu, oh, kamu ngajar. Kalau itu tidak ada campuran lagi, satu. Lalu minta resi, syaki kalau dari aku nggak boleh aku kan bolong apa lagi makan termasuk apa namanya makanan yang eh, dipuji tidak jadi mesti kenal maksudnya mesti kenal kan ada banyak kita Fasyurul Mutan Faktur hari Jadi kalau yang takut yang kita ini saya akan kita ini Saya kambing takut ya daging sapi Yang ya, moncong ya <laughs> Moncong menyebutkan Sempurat وبرأ الغالي dan mensarahkan Al-Ghazali Al-Ghazali bin Husain ini Al-Ghazali Bikarah adil ihtigari bisyar Masuk Kalau timbun baju makruh aja وثانيهما أن نفرق بين الوالدة ووالدها الغير المميز بصغر أو جنون بنحو بين لغير من عليه حرام وإن رضيت الأم إلا بالعند والوفق والوفق Yang kedua, bahwasanya memisahkan antara ibu dan anak ya, yang belum memayis masih kecil, kecil balik, kakak kecilnya, aujununin atau gila. Umpama dijual kepada orang yang tidak bertujuan bebas. Kalau jual kepada orang yang tujuannya bebas, ya, boleh. Ya, boleh. Karena bebas itu lebih mahal. Misalnya anaknya punya anak. Ya. Misalnya budak, perempuan punya anak. Umur walat. Ya, nah, umur walat ini nggak boleh tuh dia dijual lagi. Jadi tuan kalau sudah punya budak yang beranak dari ini disebut umur walad. Ini budak nggak boleh dipindah tangannya. Kalau belum begitu nggak punya anak, ini budak boleh pakai orang dua. Tapi kalau dia jadi punya anak dari dan tuan, disebut umur walad. Ini budak nggak boleh dijual, nggak boleh dihadiahin sampai dia menjual bebas. Jadi budak yang memberi tuan mati, umur walad. Nah ini jual, Ini boleh. Jual. Tapi pada orang yang bebasin. Ini mau beli budak itu. Aneh tujuan aneh mau bebasin. Yang anak. Anak dari hasil dia amalnya. Aneh boleh, Ini boleh. Biarpun walaupun anak itu masih kecil. Kan kita yang mandi itu. Paham nggak? Kenapa? Kan dibeli. Enggak anak muda ya muda. nanti dia beli itu jadi merdeka ini, selesai. Ya, itu umul walad. Maknya itu umul, anaknya merdeka. Kalau yang beli merdeka. Pembuli keren bininya. Ya, seperti budak punya suami kan ada. Suami merdeka, bininya budak. Ada zaman ketemu tuannya tuan tuan bini ini ketemu lagi eh bini lu cerai terus gue sendiri tidak kalau cerai gue bebas sendiri cerai tuh laki cerai bini boleh nggak haram kan cerai cerai nggak kan? terus eh sesuatu yang ya sesuatu yang Dan sebagai haram ketika lagi head, gitu kan? Lagi head, ini lagi head haram, haram, nanti lah. Nah tapi ketika tujuan cerai, tujuan bebas, lagi head boleh Seperti tadi ya si budak lagi head, ya, si budak perempuan, tujuan suami bilang suami, kalau cerai ini lu gue gue gue bebasin, tapi sekarang nih, kalau besok batal di perjanjian, kan bininya lagi X tulis tulis nggak harap ya. kenapa karena bebasnya dia lebih berharga daripada nahan menjadi istrinya jadi tarak ketika saya haram tetapi dalam keadaan tertentu hilang keharaman sama halnya dikurung yang perempuan minta cerai karena bukan bukan cerai ya, dengan bayar itu dalam keadaan eksklusif karena itu permintaan istri kedua itu harap kalau lagi head harap tungguin dulu Ya, habis, bersih, berarti kan dia nggak hamil deh. Tapi orang kan selalu bisa kadang-kadang hamil, umur masa subur dan lihat jadi masa idahnya lama jadi dolimin perempuan terkait idah yang headnya itu lah kan itu kemudian habis dulu Tapi baru Baru ngitung head Eh baru ngitung uh, Jadi hamba Kesian perempuan loh sahaja ini enak Yang Apalagi pakai tiga bulan Ya Wah, ya nak Gak ada pelaku jual kan boleh pelaku jual ada yang bininya masih di ini dipikir dulu jangan jangan kalau ini saya dulu saya mau nikah dulu jadi nggak mau bini karena kalau nggak ada saya tak masuk benar baru baru keluar kecuali yang kuat aja kira ya, ini foto ya. dua minggu Wahin in radiyatil ummu sekalipun ya, mahnya redo. Ya, jual, mahnya oh, itu tetap haram. Jadi jual anak. Ada lagi jual yang Kali pun itu. Illa bil izzi wal kecuali tujuannya buat bebasin dan untuk apa nih ada lebih layak kehidupannya lebih ya mulia selain anak muda supaya dijual, konyol nomor sepuluh dua belas lapor rendah bocor wah wah urusan yang main soalnya urusan dari inilah gua punya anak nih gua piara sih aku ngelahir ya tujuannya supaya nyelamatin daripada tak itu boleh gue gue gue tujuannya supaya anak lebih lebih baik lagi keadaan ya batal kata tasawuf. Itu tasawuf nggak sah. Eh, jual beli itu. wajah wala jaddatu baru itba'uda. Kalau oh, ya, kakek nenek sama itu walaupun jauh. Ya. Kalaupun jauh itu kedudukan seperti um. Indah ketika luputnya itu itu um tadi, emaknya. Kalau wanita nggak ada, yang nggak sesudukan tuh bapak angkitan nenek nah bapak nenek itu nempatin kehidupan maknya nggak boleh juga kembali dipisahin dari bapak ke nenek ya apa ini ya, nenek eh cucu lulus ya nenek sama kakek uh, kakek juga punya cucu sayang ya. lebih sayang cucu daripada anak iya. ya begitu tadi bukan nenek nenek ini memang main terus itu namanya cuma nes aja bawahnya. Dulu anak yang muncul, tahu dia, ah! oh, ada eh, cucu, boleh. Anak kalau dia itu cucu dia itu, ada kayak gitu. Buru-buru gendong anak, dari mulai dia protor, nggak pernah gendong anak. Eh, pak, punya cucu, tuh anak kakek ngomong anak kakeknya anak kakek lagi anak anak kakek bukan cucu kakek anak kakek lagi ngenesnya itu masih mungkin dinampar tuh mau itu lebih tentu nonton tuh kakek mau itu pengen tiga ratus anaknya Pakai mati. Wah, rupe dalam pusatnya. Begitu deh. Saya alami, alami. Sering mungkin anak, saya cuma ada. ويحرم تبريد السرار anak العمى وولده al-ghairil mumayyizi. Dan haram memisahkan juga di musafir di perjalanan anak budak dan anaknya. Jadi budak punya anak lagi musafir di sayanya. Terus dalam kan di selama perjalanan tidak boleh. Harusnya harus budak. Yang belum mumayyiz. Siap ya. Kan? Wabayna zawjah wa waladiha dan antara istri dan anak. Bikhilafil mutallaqah kecuali di tanah kan biasanya orang tanah ada ya. siapa yang melihat e, merawatnya Ya. misalnya jatuhlah keputusan ke bapak ini anak yang yang ingin bapak ya, ya anak istrinya anak ya. istri nggak anak dia kalau anak pun bisa nanti itu lah bukan apa karena dicerai dia anak ibu bapak nggak ikut emak, nggak ikut bini. Wayahumuna wa nahwu bain waladil bahimah. Haram juga sumpama jual anak hewan. Malam yang sudah banyak anlaba yang belum bisa lepas nenek masih butuh susu. Masih butuh susu, nggak boleh. Jual. Kambing masih jangan. Ini masih Aulam yang disebutin jatah atau menjual dengan tidak dijual sendiri. Kalau dijual sembelih, kan? kalau kan ada orang jual-jual tuh anak kambing, sapi yang masih kecil, ya, buat dipotong. Oke. Kalau buat dipotong apa? Ya, ini kayak bubur tuh. Jadi, ya, mungkin seneng nih orang yang biasa. Koyong-koyong, enak. Kami mau sebulan dua bulan. ah, Iya. Ada lagi Pak Abul namanya itu Pak Abul. Kami Pak Abul. Pak Abul. Pak Abul baru baru satu bulan itu. Itu gila tuh Pak Abul. Kami baru satu bulan. Begini. Ya. Kalau di hotel tujuannya apa? Wabah batal nggak sah. Kalau kambing yang itu desainnya ini satu tuh yang jual di sapi baru kita jual kecuali tujuan dipotong wabihan wabahasa subki hurmata lamihumi ma'abagai dan membahas Imam Subki haram menyembelih maknya yang yang sisa ajarin kalau tahu kalau nggak tahu nggak ngerti karena itu bagi motor kalau nggak tahu iya, nah anak iman halal itu karena eh, sembelihan emak itu ikut sembelihan anak dia potong sang kambing perempuan eh pas kambing bikin dosen ada anak anaknya mati juga ya karena kalau disembelih emaknya emaknya yang mati anaknya ikut Nah itu anaknya nikah sembilan. Boleh halal. Uangnya semuanya halal. Karena anak itu ikut sembelihan. Kecuali di hidup. Setelah itu potong surawat serah. Potong potong sekalian di situ. Kalau surawat rawat. Tapi kalau dimati, baru-baru dicap. Hmm, ya, daging. Karena anak itu yang dikandung rumah ikut sekalian. Ada di pinggir di Papua Korea. ويحرم بيع نحو العنب ممن علم أو ظن أنه يأخذه مسكرات الشروب haram jual anggur kepada orang yang dia tahu atau sangkaannya keras kuasanya orang buat bikin anggur ya anggur nih anggur anggur kan halal tapi menjual ke barang yang dia ketahui buat bikin homer haram jual anggurnya oh. bayangin ya makanya jangan buat barang lu buat apaan lu buat bikin apaan jangan jual jual aja deh tapi kalau dia tahu yang kampung yang uang ya, emang ya, itu harus jual jual anggur ini Ya. Karena ketahuan dia berarti menolong, menolong peredaran pembuatan itu, menolong pembuatan homer. Syirkah jadi Ya, berserentah di dalam dosa. Kalau orang mau bunuh lagi pinjam bolong, dapat dosa itu. Pinjam bolong lah buat apa? Mau pesan dulu buat apa? Ini pakai. Iya, dapat dosa. Tabungan, tabungan dong, gue mau kolom tahun baru nih, mau pesta miras, di patungan aja. Dapat dong sih. Gak minum gue. Ya. Wal asyishata mimma ya'lamu annahu yastahmiluha. Beliau juga rukun. tidak boleh kepada orang diketahui bahwasanya dia akan menggunakan kerupuk. Kerupuk ini maksudnya asyidah kalau ngelek ya, agak nah, ya, ya. Kalau sisa, sisa beda. Sisa kan itu, sampai dua tuh. Nah, kenapa itu kan saling dua? Sisanya. Tapi kalau isinya yang haram jadi ya haram. Kalau cuma buah, tadi buah apa Tapi kalau alkohol, kalau buah gitu haram. Pokoknya tergantung dia zatnya yang dimasukin apa? Sari buah boleh. Air air putih itu boleh tahu itu sebab sebabnya. Air putih orang apa itu empat malo yang mau air putih. Tidak boleh air putih. Wal amrad, jual amrad. Amrad itu kalau bahasa kita ada laki yang bisnya kayak perempuan nah, laki tapi wajahnya kayak aku, aku, semua aku. jadi laki yang mukanya cakep eh, kan bukan kayak perempuan oh, eh, enak aja bilang ini aku enggak tahu itu ya. Mimman arafa bil kujur, jual kepada orang yang dia tahu perbuatannya kujur. misalnya dia punya budak budaknya amroh, kalau itu nggak boleh lagi amroh. aku baby face nggak boleh cowok kan ada yang punya kayak perempuan bukan lagi lainnya aja ya ah. ada yang mungkin kan ada ya yang bagus mungkin macu laki-laki yang di belakang gitu hidungnya kan gede Hah? Iya. Walau istibarat, walaupun dia apa itu istibarat, apa namanya istibarat kan? dengan kerelaan itu nggak boleh. Ya. Buat tiga jual ayam, lebih muharosah buat lagi, Oh ya, ayam papok Eh, orang biar yang wakaf pernakin yang beli mana juga semua itu haram jadi ya. sabung aja wal kabsha wal kibas mimma ya'lamu eh lil munafaha wa di adu nah, yang jual itu haram duitnya enggak berkah jual ayam jual aduan ayam piaraan mahal ya, piaraan ayam hias apa sih dan buat diadu lalu tuh wa kullama yu'addi ila ma'siyatin walau tanna dan menjual apa saja yang tujuannya membawa mengarahkan kepada maksiat udah eh, walaupun dot haram hukumnya kita jual apa saja ini dipakai nggak boleh ya, jangan Kecuali kita nggak tahu, kita nggak dagang sesuatu yang halal, dia pakai buat maksiat. Misalnya kita nggak tahu agamanya. Tapi kapan-kapan tahu, pun orang salah gunain beli buat maksiat nggak boleh. Kita jangan buat. Ya, wallahu a'lam. Ya, kembali kita tinggal di apa namanya kias. Allah ya. المسيح لعنا من خالنا وبرعنا حسبنا الله نعم الوكيل ونعمنا ولا قوة إلا بالله من العلي العظيم اللهم اغننا من علمي زيدنا كنا متقون بنا بعافية اللهم ربنا أنت في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما فارده إلي عند الحاجة